Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau jelaskan pula tentang suatu hukum, ya, suatu permasalahan di mana manakala seseorang sudah pernah sholat atau sudah sholat di rumahnya, ya, kemudian ketika dia pergi ke masjid ternyata sholat masih ditegakkan, maka di sini yang disunnahkan bagi dia untuk masuk dalam barisan soft tersebut untuk sholat kembali. Ya, misalnya dia apa sudah sholat asar misalnya di rumahnya ya ini mungkin karena ada udur ya atau misalnya baru, baru pulang dari safar misalnya dia sudah jamak sholatnya sehingga dia sudah sholat asar ketika pergi ke masjid ternyata sholat asar sedang ditegakkan ya maka yang disunnahkan bagi dia untuk melaksanakan apa untuk ikut masuk dalam barisan saf untuk sholat bersama imam dan sholat tersebut terhitung sebagai apa terhitung sebagai sholat sunnah baginya terhitung sebagai sholat sunnah baginya itu berdasarkan hadis yang dibawakan oleh penulis oleh Syekh Rahimahullah taala ketika Nabi SAW mendapati ada dua orang sahabat yang tidak ikut sholat berada di belakang masjid maka Nabi panggil keduanya kemudian Nabi tanya kenapa kalian tidak sholat maka Nabi bersabda maka orang itu mengatakan dua orang tadi mengatakan bahwa ya Rasulullah kami sudah sholat di rumah-rumah kami maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau, kalau kalian sudah sholat ya di rumah-rumah kalian dan kalian dapati di masjid masih sholat, maka ikutlah sholat bersama mereka. Karena itu sebagai sholat sunnah bagi kalian, terhitung sebagai sholat sunnah bagi bagi kalian. Jelas ya? Taib. Ya, misalnya juga sama keadaannya, misalnya dia sholat di satu masjid. Nah, misalnya taruhlah sholat duhur misalnya, Ya sholat sholat duhur. Ketika datang ke masjid yang lain, ya, Misalnya mungkin ada keperluan di masjid tersebut, ternyata di masjid tersebut agak lambat dia menegakkan salat duhur. Nah, agak lambat misalnya. Iya. Ketika dia masuk masih ditegakkan salat duhur, maka yang disunnahkan bagi dia apa? Untuk ikut masuk ya bersama jamaah. Nah, dan itu terhitung sebagai salat sunnah bagi dia. Terhitung sebagai salat sunnah bagi bagi dia. Jelas ini? Baik.